selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya menjauhi larangan-larangannya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban-kewajibannya, terutama mengerjakan salat Jumat yang di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan Jumat, panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Karena kewajiban Jumat yang dimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan sholat Jumat yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Karena kekhususan pada hari Jumat mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan keutamaan dari hari-hari yang lain. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menulis satu surat penuh dalam Al-Quran itu dengan suratul Jum'ah. Karena dalam salat Jumat ada fadilah di dalamnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahwa hari yang dimana hari yang mulia yang terbitnya matahari adalah hari Jumat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dimana dari tahun ke tahun hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang dimana ketika seseorang mengatakan umur saya bertambah, umur saya bertambah, akan tetapi pada hakikatnya umurnya berkurang. Karena semakin dekat dengan ajalnya, semakin dekat dengan kematian. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Quran. Seseorang agar mengingat kematian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam mengatakan aksiru zikra hadhimil ladzat. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian Zikra hadhimil ladzat yaitu pemotong segala kenikmatan. Kenikmatan ketika kita berkumpul dengan keluarga kita. Kenikmatan ketika kita bersama-sama dengan saudara kita. Kenikmatan ketika kita hidup di dunia. Maka itu semuanya akan diputus. Yaitu dengan kematian. Dengan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aksiru perbanyaklah oleh kalian. Yaitu dengan mengingat akhirat yang diantaranya dengan mengingat akhirat yaitu berziarah ke kuburan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zurul kubur, ziaralah oleh kalian ke kuburan. Fa'innaha tudakirul akhirah. Karena dengan berziarah ke kuburan itu akan mengingat kepada kematian. Yang dimana seseorang pasti akan mati. Suatu keyakinan yang diyakini oleh siapapun baik seorang muslim ataupun orang yang kafir bahwa kematian itu pasti ada. Bahkan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al mu'min yamutu bi araqil jabin rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, al mu'min yamut, seorang Mu'min itu meninggal bi'arakil jabin yaitu dengan air yang keluar dari jasadnya berkeringat. Para ulama menyebutkan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan seorang mukmin meninggal bi'arakil jabin, yaitu keluar keringat. Ini min syiddatil hararah, min syiddatil masak, min syiddatil masyakkah. Dikarenakan kinayah, perumpamaan bahwa sakratul maut itu sangat sakit sekali. Bahkan para ulama menyebutkan Seorang mukmin ketika meninggal dia berkeringat. Maka keringat tadi adalah merupakan tathiran Sakratul maut tadi merupakan tathiran Pensuci dari dosa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda-tanda husnul khatimah. Seseorang meninggal dalam keadaan berkeringat. Karena itu adalah merupakan perumpamaan bahwa sakratul maut itu sangat sakit sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yub'atsun nas ala ma mata alai manusia itu dibangkitkan keadaannya sebagaimana dia keadaan dalam meninggal. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam hajatul wada, Nabi saw Alaihi Wasallam melihat seseorang yang jatuh dari ontanya sampai kepalanya terjatuh sampai meninggal. Bahkan Ketika meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, irsilu bil mandikanlah dia dengan air wasidrin dan juga dicampur dengan daun bidara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan jangan ditutup kepalanya dan jangan diberikan wewangian fa'innahu yub'ats yaumal qiyamah mulabbiyan. Nabi SAW ketika melihat seseorang ketika dalam keadaan ihram masih dalam keadaan haji Nabi melihat seseorang yang meninggal Nabi mengatakan mandikan dia jangan dikasih wewangian dan jangan diberikan jangan diberikan wangian dan jangan ditutup kepalanya karena nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan haji, yang dimana seseorang bersusah payah menuju ke Baitullah, ke tanah suci, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika meninggal dia dalam keadaan husnul khatimah. Yuba'atun nas ala ma mata alaih. Manusia itu dibangkitkan keadaannya sebagaimana keadaan dia mati. Mati dalam keadaan berkeringat. Mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Mati dalam keadaan mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, berpuasa, kemudian menunaikan zakat, mempunyai perilaku yang baik, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dengan ini memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dalam agama kita. Sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu surat jalan yang engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka. Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Siapa orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang meninggal jihad fisabilillah. Orang-orang saleh. Orang-orang jujur para ambia. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Istiqomah fi dinillah. dalam menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kotaatan melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diiringi dengan ria, tidak diiringi dengan sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Memintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balikan hamba hati hambanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, Thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membalik-balikan hati. Tetapkanlah hati ini di dalam agamamu. Ini selalu istiqomah dalam agamamu. Istiqomah keimanannya dalam agamamu. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di dalamnya. Ini yang selalu berdoa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal beliau khairul anbiya sebaik-baiknya Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lalu dan juga yang akan datang. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih selalu istiqomah di dalamnya. Istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Walaupun Allah telah mengampuni dosanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya pun terheran-heran Aisyah radhiyallahu taala anha melihat suaminya salat tengah malam dengan berdiri dalam waktu yang cukup lama sampai kakinya bengkak. Aisyah merasa heran yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu Alaihi wa Wasallam. Sehingga Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afala aku abdan syakura." Aku ingin disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin Ida asabat sarra syakara fakana khairullah. Apabila dia mendapatkan suatu kebaikan, berita gembira, syakara fakana khairullah. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika mendapatkan kabar gembira, Allah mengampuni dosa yang telah lalu dan juga akan datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya Allah uji mereka. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba liqaumin ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka apakah mereka sabar ataupun tidak. Apakah mereka istiqomah atau tidak. Apakah mereka bisa menahan dari kesabaran. Karena pahalanya sangat berlipat-lipat. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak ada batasnya. Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Allah akan uji keimanan mereka, keislaman mereka. Allah akan uji istiqomah mereka. Apakah mereka betul-betul istiqomah ataupun tidak. Sehingga bagi kita semuanya untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti jalan-jalan syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggariskan di hadapan para sahabatnya garis tengah, kemudian garis sebelah kanan dan garis sebelah kiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang di garis tengah ini adalah merupakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala Dan garis yang sebelah kiri dan garis sebelah kanannya itu adalah merupakan jalan-jalannya syaitan. Maka janganlah kalian mengikuti mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما Dan ini adalah merupakan jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan berpecah belah. Akan bertikai, akan bermusuh-musuhan karena kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Akan tetapi jalanilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamalah di dalamnya. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku satu kalimat. Wasiatkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku tidak akan meminta selain kepada engkau." Yang tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau. Yang diminta berikanlah nasihatilah kepadaku suatu kalimat yang dimana aku tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istiqomalah kamu dalam agama. Istiqomalah kamu dalam agama ini. Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu istiqamah dalam agama ini. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa ahlu sunnah kasafinati tinu, Man raqibaha najah wa man takhallafa anha halak. Ahlu sunnah kasafinati tinu Seperti orang-orang yang di atas bahtera Nabi Nuh mengendarai bahtera Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Ini dia tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak mau melakukan istiqamah. Selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan binasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Umatku pasti akan masuk surga kecuali bagi mereka yang enggan. Para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kok masih ada orang yang enggan untuk masuk surga?" Sehingga para sahabat mengatakan, "Waman ya aba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang telah bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan untuk masuk surga. Sehingga kita senantiasa mempraktekkan ibadah kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalina, fi af'alina, pada ucapan-ucapan kita, pada perbuatan-perbuatan kita karena terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri dan yang baik.